إن أشتق الحديث كتاب الله وخير الهدية محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مختصاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أدلم أو أدلم أو أجهل ويجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا ممتئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا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 Kita kau satu ketika mereka tertimpa paceklik. Istasqa Al Abbas bin Abdul Muttalib Kanu ida kahatu itu jumlah muktaridah itu. Anna Umar ibn Khattab istasqa. Memohon hujan bil Abbas eh, dengan tawassul Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Wa qala maka berdoa Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina wa taskina ya Allah engkau eh <clears throat> ya Allah inna kunna sesungguhnya kita kunna dahulu ada kita natawassalu ilaika binabiyina kita bertawassul kepadamu dan lantaran Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fataskina engkau menyirami kita berarti menurunkan hujan kepada kita wa inna natawassalu ilaka bi ammi nabiyyina ya fasqina wa akhraja Zubair ibn Bakar fil Ansab dalam kitab Al Ansab min turukin dari sekian banyak sanat wa ghairuhu yani akharja ghairuhu hadil qissata bi afsata min hada dengan riwayat lebih <clears throat> maksudnya lebih lebih luas lebih panjang lebih luas min hada daripada riwayat Al-Bukhari wa talkhisuha kita mencari intinya dari kisah itu adalah an Abdullah bin Umar qala istasqa Umar bin Khattab amar ramadah bi fathir ra ar-ra wa tahfifil mim ar-ramadah semiyat bidalika ya <coughs> dinamakan hadis sanah hadil am hadis sanah bidzalika yang disebut amr ramadah di kasrati tatayuri ramad karena banyaknya perterbangannya debu dikhtibasil matar karena tertahannya hujan istasha bil Abbas ibn Abdul Muttalib fa khataban nas فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان Setune kanjeng Nabi Rasulullah SAW yara kana yara ningali lil Abbas maring Al Abbas ma ing opo yara ningali kanjeng Nabi sapa al walad lil walid anak terhadap orang tuanya Ini Sayyidina Umar mengatakan bagaimana Rasulullah kepada pamannya ini pandangannya terhadap beliau seperti apa ya, seperti pandangan seorang anak terhadap anak orang tuanya sendiri Fakta tuh ngikutono kok kabeh ayuhan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ammi albas terkait karo pamane Al Abbas wattakhidu wasilatan nggunakna sira kabeh ing amhil Abbas wasilatan ing lantaran ilallah waktu itu Sayyidina Abbas di samping beliau kemudian beliau memaparkan tentang bagaimana sikap Rasulullah dahulu terhadap pamannya ini dengan perlakuan anak terhadap orang tuanya ini adalah pamannya ya, hal ini mesti kali-kali diikuti itu wasilatan ilallah Ut'u ya Abbas Dungo panjenengan ya Abbas Fakana min du'ai radhiyallahu anhu اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يقشف ولم يقشف إلا بتوبة يا الله إن أشتنك لقوان لم ينزل بلاء بدن تمرن نبو بلاء كجبك لوان سبب walam yuksyaf lan buatan dipun hilangati tidak disingkap kecuali pitaubatin kelahan taubah Waqat tawajjahal qawmu bi Lan Sampun madep sopo kaum bi Lantaran ingsun Bilaika demateng panjenengan lima kani kerantan kedudukan kula min Yika sekian nabi panjenengan wa hadhihi aidina kau tangan-tangan kita sedaya ilaika dateng panjenengan bidunubi ngowo kelawan piro piro tuso wanawasina ilaik utai piro piro ubun-ubun kita ilaika dumateng panjenengan bidabati kelawan tobat faskina al ghaiza <coughs> kok mugi jenengan paring udan dateng kita mungkin paring panjenengan ing kita al ghaiza udan Wahfat Allahumma wahfadillahumma lan mungkin joko panjenengan ya Allah nabi ya ka ing nabi panjenengan fi amnih artinya kalau dahulu bagaimana waktu beliau masih hidup terkait dengan Rasulullah terhadap beliau ini seperti apa dalam memberikan perlakuan dan penjagaan maka hal seperti ini tetap engkau jaga ya Allah fi amih fa arhatis sama'u mislal jibal maka nurunake apa langit mislal jibal ing kaya upamane gunung ngene ini hujan itu kemudian kayak gunung turun aja hatta ahsabatil ardu sehingga menjadi subur al ardu tanah wa asyan nas hidup dengan senang annasu wong akeh wa aqbalan nas alal abbasi tamassahu nabi lan madep sapa wong akeh yang datang maksudnya alal albasi ngate Sayyidina Abbas ya tamassahuna kali ngusap-ngusap <coughs> ya yang ditanda syukur terima kasih Masya Allah diusap-usap Anas bihi kelawan Abbas wa kuluna podomatur lahumaring syedina Abbas hani'an lak ya saqiyal haramin hani'an lak ya saqiyal haramin hani'an lak ah. enak <clears throat> Waka kangge panjenengan jasa kial haramain tuh yang ingkang maringi nginom memberikan siraman terhadap al-haramain. Wa qala Umar radhiyallahu anhu an dadalika hada wallahi al-wasilatu ila Allah hada wallahi demi Allah al wasilatu iki wasilik wasila ilal limari Gusti Allah wal makan dan kedudukan minu saking al Abbas wal makan dan kedudukan minu saking al Abbas yakni di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa fi dhalika ansyad Abbas bin Utbah bin Akhi dalam hal ini dalam yang terkaitan dengan yang tersebut ansada <clears throat> gawe syair sapa Abbas bin Utbah ibnu akhihi putra Tuluri Sayyidina Al Abbas abiyatan ing pira-pira bet syair minha iku setengah saking abiyatan bi ammi saqallahu al hijaza wa ahlahu <clears throat> asiyata yastaski bi syaibatihi Umaru bi ammi lawan lantaran pamaning sun sako Allah paring siraman nurunaki udan sapa Gusti Allah al Hijaz ing Hijaz wa ahlahu tan penduduk Hijaz asyiyat yastaski di sore hari yastaski panjenenganipun nyuwun turuning udan siraman bisaibatihi kelawan ketua kelawan ketuaan ini karena karena karena, karena ketuaannya <clears throat> ya yastaski yastaski bisaibati sapa Umar yastaski yasiyata yastaski ing dalam sore ini nyuwun turuning udan bisaibatihi lawan lantaran ketuaane Al Abbas sapa Umaru Umar وقال ابن عبد البر في بعض الروايات In dalam sebagian riwayat fa'arqatis sama'u izalaiha mongko nurunak ke apa langit izalaiha asal maknanya berarti selambuni eh, berarti udani fajaat mengko teko apa langit bi amsalil jibal kan kaya ngumpamani gunung-gunung hatta stawatil khufar sehingga jadi istawat penuh al khufaru pira-pira lobang al khuf istawat penuh al khufaru pira-pira lobang bil akami lawan tumpukan-tumpukan pasir bil akami lawan tumpukan-tumpukan pasir wa ahsabatil ardu lan dadi subur apa al ardu tanah wa asyan nasu hidup lawan apik sapa nasu menungso wa qala Umar radhiyallahu anhu hada wallahi al wasilatu ki wasila ila Allah azza wa jalla wal maqanu minhu dan kedudukan saking al Abbas berarti kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وقال حسن بن ثابت سأل الإمام وقد تتابع جدبنا فسقى الغمام بغرة الأباس أم النبي وسلم والده الذي ورث النبي بذاك دون الناس أحيا الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد الياس فلسطين هنا Salah al-imamu ini imamul muslimin eh Umar Salah imam ini Umar tataba ajad jadbuna lan teman berulang kali jadbuna paceklik kita fasakal homamu mongko nurunake udan opal homamu awan mendung biwuratil asbabi biku biwuratil abbasi biwurah kelawan dikawal karena beliau menjadi <clears throat> orang terdepannya itu hurrah hurrah itu maksudnya orang terdepan berarti dikawal til abbasi lawan dikawal Sayyidina Al-Abbas karena beliau orang yang terdepan maka maksudnya dikawal oleh Al-Abbas amin nabi yaitu pamani nabi wasin wiwalidihi langkang tangmu kangmu pamani sinmi yani misli wasinmi walidihi wasinmi walidihi sinwi yani misli kang pamani wong tuane kanjeng nabi alladhi warisan ya, kang marisi ing kanjeng nabi bidaka bidaka e bidaka e sakal romam, bidaka e sakal romam. nasi ora kape menungso iso kaya ngono jadi Rasulullah juga <clears throat> di antara mukjizatnya adalah kapan juga permintaannya kepada Allah disambut segera dengan turunnya hujan yustasqal wamamu apa jihil karim istasqal ghamamu biwajhil karim yang ini juga dilakukan oleh paman beliau jadi Allah memberikan keramat yang tidak kalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyal ilahu bihil bilada Murid-murid sapa Gusti Allah bihi kelawan Al Abbas Al Bilad ing negeri fa asbahat muhdarat al ajnabi Mengkodati apa Al Bilad iku muhdarrat al ajnabi ijoro-yoro di sekian banyak sisi <clears throat> muhdarrat al ajnabi ijoro-yoro di sekian banyak sisi Pak yasi setelah ada keputus setelah ada keputus asaan Pak yas telah ada keputusasaan karena paceklik. Waqala Al-Fadl bin Abbas ibn Utbah bi ammi lawan lantaran paman ingsun saqallahul hijaza menyirami nurunakku dan sapa Gusti Allah Hijaz wa ahlah lan penduduk Hijaz asyiyata yastaski di sore minta turun hujan bisaibatihi dengan ketuaan beliau Umaru apa Sayyidina Umar tawajjaha bil Abbasi fil jadbi raghiban tawajjaha madhep sapa Umar bil Abbasi lawan lantaran Al Abbas fil jadbi dalam nalika paceklik raghiban tawajjaha raghiban ay ilallah tawajjaha raghiban ay ilallah wa ma karra maka tidak melangkah sama nyerang maka tidak melangkah mengkora melangkah untuk melakukan permintaan itu hatta jaa sehingga teko Biti mati dengan terus-menerus Biti mati dengan terus-menerus Hatta ja'a al-mataru biti mati Sehingga teko apa al-mataru udan Biti mati kelawan terus-menerus Iwi riwayatin wa nasu lan tumandang sapa menungso. Kemarin dah enak plus itu. itu kalau suami ngeselong ya mesti ngacing ngeselong mana kaya enak tidak punya semangat Takdiman dan disyakili amhi maring pamane Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala nafsi <clears throat> atas diri beliau walaupun beliau menjadi imam mubalaghatan fit tawassul bi Rasulillah Di sini ada kepentingan yang tinggi. Kepentingan yang tinggi fit tawassul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mastato apa yang beliau mampu untuk melakukan wa dan menganjurkan lan nganjurake wong akeh alat tikhadil abbas untuk menggunakan sayyidina abbas wasilatan ilallahi jalla sya'nuh wa kadalika ittahadahu huwa wasilatan bitaqdimihi liyad'a liyuqimahu bidzalika muqama rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina kana hayyan Begitu pula Ittahodoh menjadikan Umar ing Abbas huwa wasilatan dati wasilah Bidaktimi kelawan <clears throat> mengedepankan yakni supaya beliau ada di depan lihat uang supaya ndongo liyukimahu jadi di sini ada hubungan dengan untuk mendudukkan beliau, mendudukkan Sopo Umar hu ing Al Abbas bidalik lan mkono takdimihi mendudukkan muqam Rasulullah pada kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyuqimahu berarti muqama. Hmm, liyuqimahu muqama ya. Sing semestine maqama tadi karena yuqimahu tadi muqama muqama Rasulullah SAW hina kana nalikani ono sapa kanjeng Nabi kanjeng Nabi ku hayyan iku isih kesang bagaimana melakukan mamanya ini sebagai ayahnya sendiri eh, dan sehingga harus mendapatkan kedudukan ini untuk dikedepankan walaupun beliau adalah Amirul Mukminin tapi beliau harus mundur dari haknya demi untuk kepentingan bertawasul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lewat pamannya. Wastasqa Maka nyuwun turune ngudan sapa Umar lahum karo annas bil musalla ana ing musalla. Ya ini juga dari sisi tempat pun tidak sembarangan tempat. Maka ditempatkan di namanya al musalla yang dahulu pernah menjadi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk khusus salat Id. merupakan satu tempat yang sudah tentu tidak kalah dengan eh, kedudukan masjid ketika eh, tempat ini yakni memang hanya dipakai untuk sholat id ya. makanya tidak mestinya terus eh, tidak kemudian terus karena Rasulullah ada di eh, sholat id di musola eh, maka kemudian <clears throat> yang lebih syiar lebih utama adalah di lapangan ya kalau lapangannya memang dipageri kalau oleh dilapo-lapo lah sholat eh, lapangannya gedang itu apa nah. <clears throat> lapangannya untuk umum nah, ini tidak musola ini memang eh, dikhususkan ya di untuk kapan disiapkan hanya untuk sholat itu tidak enak sama sekali suara aku udah masuk malah iso mudun leh lahum musola ini kenapa ditempatkan di musola karena musola itu sendiri punya kedudukan sebagai tempat yang terhormat tidak kalah seperti masjid ya. cuman ini kan masjid yang tidak permanen merupakan bangunan aja tapi kan namanya namanya musalla artinya jadi <clears throat> waktu itu bisa jadi kalau minta hujan bersama ya kenapa di tanah datar di mana saja bisa tapi kenapa harus dipilih di musola <clears throat> liyakuna ablagha fi ta'limih liyakuna yani supaya ana apa istasqala bil musalla ya, ada ada istisqa ini ablagha fi adimi lebih memberikan arti yang tinggi dalam mengagungkan Sayyidina Abbas wal isyadah lan goleki mencari bifadli ahli baitih dengan keutamaan ahli baitih atau liyakuna ablagha fi ta'dimihi jadi rujuk dhamir pada kanji Nabi nggak masalah karena keterkaitan menggunakan Sayyidina Abbas paman untuk jadi lantaran ini adalah lima kanihi minhu karena kedudukan Sayyidina Abbas di sisi Rasulullah kalau toh banyak Rasulullah kesang itu kayak apa sehingga ini didudukkan seperti siapa jadi ketika dalam cara untuk menjadikan Sayyidina Abbas sebagai orang terdepan untuk minta hujan itu pun Zauk Sayyidina Umar eh, sampai pada memilih tempat pun tidak sembarang tempat kan ini siapa bukan sembarang orang ini adalah paman Rasulullah SAW tidak kemudian bisa saja minta hujan terus di, di, di tempat mana saja makanya di sini dipilih musola musola musola id maksudnya liyakuna ablagha fi ta'dimihi wal isyad bi fadli ahli baitihi itu rujuk dhamir bareng kanjeng nabi liyakuna ablagha fi ta'dimihi dalam ngaku-ngaku kanjeng nabi wal isyadah yakni at-talab bi fadli ahli baitih kelawan keutamaan ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sampai juga dalam berdoa pun itu jadi memilih bahasa yang nah, sudah tentu sangat berhubungan dengan ketajaman ketinggian ilmu Sayyidina Umar min ahli dzauq. Wa Umar radhiyallahu anhu dzalik fi du'aihi. Khaisu qala Allahumma inna kunna natawassalu. Kita sedaya ya Allah riyen kita tawassul ilaika bin nabiyina fataskina wa inna natawassalu ila kabi amin nabiyika ya faskina <clears throat> yakni kunna kita sedaya wonten natawassalu ilaika bi hurujihi bin nas lan medale kanjeng nabi bin nasi ilal musalla wa du'aihi lahum lan tungane kanjeng nabi lahum maring annas wa salatihi lan uh, salate kanjeng nabi kelawan nas wa id qad ta'addara darika alaina dan di saat qad ta'addara menjadi ada udur dari demikian itu ini nggak mungkin bisa jadi <clears throat> terjadi dan terjadi pelaksanaan seperti yang dahulunya menggunakan Rasulullah SAW dalam minta hujan ini wa id qad ta'addara darika alaina fatih wafatihi sebab wafati Rasulullah SAW fa inni uqaddimu maka kula niku uqaddimu mengedepankan ngajukake man huwa nggih menika tiyang sing guwae siman iku min ahli baiti saking ahli baiti Rasulillah supaya apa liyakuna doa agar ada doa itu arja eh, lebih memberikan harapan lil qabuli untuk diterima wa arja memberikan lebih harapan untuk di, untuk diijabahi Walamma da'a <clears throat> Al-Abbas radhiyallahu anhu Nalika yang dungu sebuah Syaitin Abbas radhiyallahu anhu mengkotawas salah ya tawassul Syaitin Abbas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ngono ya eh, ahlu zawku ya eh. jadi bagaimana Syaitan Umar mendudukkan pamannya eh, seperti <clears throat> Rasulullah menghormatinya melakukan hal yang eh, luar biasa terhadap pamannya seperti kepada orang tuanya jadi berarti itu sangat mulianya mulianya Sayyidina Abbas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ketika Sayyidina Abbas diminta untuk harus juga mengawal permintaan hujan ini maka dia juga tawasul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaisu qala wa qad taqarrabal qaumu bi. Lan temen ngeparek soal kompi, bi nggawe lantaran kula kani keranten kedudukan kula min nabiyika. Jadi lima kani min nabiyika Eli korobati karena kekerabatan pulau minu saking nabi jika mila fahfadillah wamma nabiyaka fi ammeh jadi kalau dulu malam bagaimana Allah langsung kemudian menyembadani doanya Rasulullah SAW nah, sekarang kan ini bukan Rasulullah makanya fahfadillahumma nabiyika fi ameh. yakni ikbal doai ikbal doa ini ajli yika udah kok ikbal doa ini ya, kok ulang ngoten mboten ikbal doa ini ajli yika sallallahu alaihi wasallam eh, ini kalau ndak Abu yang eh, eh, menjelaskan eh, seperti ini barangkali dari sisi doknya siapa kira-kira yang bisa membaca ya jadi bagaimana telitinya beliau meneliti lafal dari lafal ke lafal ternyata di sini sangat mengandung arti yang sangat luas, eh, sangat tajam, sangat dalam. Eh, jadi walaupun Sayyidina Abbas ini katakan waktu itu sudah sedemikian rupa diangkat oleh Amirul Mukminin untuk menjadi orang yang mengawal eh, dalam berdoa kepada Allah dan kemudian bagaimana saya tidak Umar uh, uh, jadi dengan begitu uh, sangat kuat uh, harapannya seperti apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah dengan datangnya hujan ya, maka kemudian dengan pamannya ini juga berdoa akan datang seperti itu pula dalam permintaan yang sama kalau dulu zaman Rasulullah Bagaimana langsung hujan turun, begitu pula waktu ini hujan juga akan langsung turun. Saya tidak apa sendiri juga ketika berdoa tidak kemudian ini krono sopo ya ora. Nah, ini ya balik mana wangsul malih mergo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal fil istisqa. persoalan permasalahan terkait dengan istisqa wala silatalaha bitawassul alladhi nahnu fi bisadatil qalab anhu والذي وقع فيه الخلاف وهذا أمر يعرفه كل ذي عينين لأن القصة تدل على أن على هذا بوضوح permasalahan terkait dengan masalah istisqa yang tidak ada di, di mana tidak ada hubungan dengan tawasul itu sendiri Allah kalam anu di mana kita sekarang sedang bahas ini waqa fil khilaf wa hada amrun ini perkara arifu kullu dhi'inain semuanya tahu bagi orang yang punya dua mata di anal kisah tadullu ala adabi wuduh Fakat asabahul qahtu wahtaju ila iqamatil istighasa bi salatil istisqa. Di mana mereka memang tertimpa oleh al-qahat paceklik wahtaju ila iqamatil istighasa bi salatil istisqa. Wa ada yahtaju ila imam, ini butuh kepada imam yusalli bihim wa yad'u lahum wa yuqimu menegakkan hadis sairah al-islamiyah al Islam ini allati kana yuqimuha an nabiy sallallahu alaihi wasallam ang nakaaki hangki as-sairatul islamiyah sapa an nabiy sallallahu alaihi wasallam lama kana fi tarit taklif ka ghairiha min sya'airid ketika ada Rasulullah itu fidari taklif kagiriha seperti yang lain dari syiar-syiar itu min syairidin min imamah wa jum'ah wa khutbah min imamatih wa jum'atin wa khutbatin wa da'if taklifiyah yang ini adalah wadifah-wadifah eh, bangsa pembebanan syarak layakumu biha alal barzakh angora ora nangay ini biha kelawan niki wadaif taklifiyah sopa alal barzakh ling kita an anhum mesti bima huwa a'ta min dalik yang kena putusnya eh, beban anum daripada alul barzah wastiwarihim dan kesibuan mereka alul barzah bima huwa min dalik jadi mesti ada satu hal yang kita harus mengerti tentang tawasul ini kaitannya dengan apa kalau bicara masalah istisqa dengan sholat istisqa secara syarak bagaimana harus dilakukan kutuwana imami dan sebagainya ya ini siapa yang nggak tahu ya <clears throat> Cuman kalau sudah bicara tawasul, ini kan kedudukan orang eh, yang al tawasal, bihi. Kemudian bolehnya bertawasul dan kenapa mesti harus tawasul? Yang tawasul itu adalah di antara cara berdoa ya, yang memang ya, dibenarkan di dalam syara. Jadi artinya kata Abu ya jadi kalau Anda harus bicara masalah istisqa itu begini-begini, eh, orang usah dibahas gitu, tidak ya, usah dibahas. Artinya, ya katakan waktu itu memangnya Sidina Umar zauknya sebagai seorang ketika masih ada uh, Sayyidina Abbas yang tertua ya ya sama mesti ini toh mau seorang jadi imam eh, hmm. tapi ada hal lain yang perlu kita pahami di sini adalah keterkaitannya dengan tawasul itu kenapa mesti ada tawasul gitu tawasul kenapa menggunakan bahasa eh, na natawas salu ilaika binabiyina eh, eh, ini bahasa tawasul ini yang perlu dipahami ah. jadi itu jadi antaranya uh, <clears throat> Abu ya bagaimana ingin menjabarkan Eh, kejadian ini dengan mengangkat namanya uh, tawasul itu seperti apa ya sehingga jika ketika ada pihak yang antipati dengan tawasul uh, kemudian cukup bagi Abuya menerangkannya dari sisi kedalaman ilmu uh, jadi bukan uh, bukan uh, menyampaikannya secara dohir saja ya akhirnya mestinya kembali kepada kedudukan siapa orang yang ditawasuli kan begitu mestinya <clears throat> artinya kalau bicara masalah sholat istisqa nanti kita nggak usah bicara masalah bareng ngono temenan udan apa ora mesti sholat istisqa nanti dia ya iso tapi udan apa ora orang ngerti nah ini kan permasalahannya ketika Sayyidina Omar minta pada Sayyidina Abbas ini bagaimana akan terjadi seperti apa yang pernah terjadi di zaman siapa Rasul Rasulullah wa istasqal ghamamu biwajihil karim kemudian eh, <clears throat> bagaimana kuatnya Sayyidina Umar untuk membuat Ibnu Sayyidina Abbas ini kemudian seperti apa yang eh, akan terjadi di zaman Sayyidina eh, zaman Rasulullah kene gak podo sambung hati ini ya ora iso wis panjene padha waline kabeh ngono ini, ini kan podo karena semuanya ini ini <clears throat> jadi makanya eh, cerita-cerita uh, tentang tawasul ini dengan uh, dengan yang dengan dengan doa kemudian kok langsung terjadi ini kan ya nah, ini sebetulnya yang perlu diambil pelajaran <clears throat> jadi jangan dari jangan dari menge, jangan dari cuman pinter ngingkari saja pinter ngingkari saja ini atas nama <clears throat> atas dalil dalili dalili dalili eh, atas atas wah atas dalih dalili dan diantaranya cara Abuya ingin menerangkan sesuatu itu bisa dibuat <clears throat> menjadi dalil adalah <clears throat> kalau umpamanya harus dicari dengan dalil kemudian ternyata dalil do'if bisa jadi karena do'if apa itu dibuang wong do'if wong do'if tapi diantaranya Abuya diantaranya terus kalau itu do'if umpamanya tapi kenyataannya dijabahi terus kok apa hmm, nah, eh, dijabahi nah. Nah. Jadi kira-kira lebih kuat mana antara kita membahas secara keilmuan e, karena hati sini masih dipertimbangkan akan keberadaannya sehingga Abu ya harus perlu umpamanya menyampaikan riwayatnya siapa siapa wasakohu apa soharahu apa ini dan sebagainya ya hmm. <clears throat> tapi kalau mau orang lebih melihat lah bukti ini dijabai kira-kira apa kita masih harus mendahulukan sebagai ini sebagai sebuah dalil karena ini berarti bisa dianggap sesuatu yang tidak melanggar syarak bahkan ini adalah sesuatu yang disyaratkan hmm, sementara kalau merujuk kepada dalil itu masih harus ada pertimbangan tentang <clears throat> kedudukan hadisnya di satu sisi mungkin orangnya hanya ilmu tok itu barangkali masih akan membantah lu hadis lah doif ada apa masih harus dijalankan uh, di sisi lain kita bisa jadi jadi berbenturan dengan bukti ini diijabai kira-kira kalau antum milih di milih diijabai atau milih bantah pula dari hadis dhaif eh? eh sing ketok wae oh gitu wae ini sama dengan eh, sholat hajat 12 rakaat ya itu di kitab-kitab misalkan aja 12 rakaat itu banyak mujarab dimana pesan Rasulullah terkait dengan salat hajat 12 rakaat karena ini banyak eh, banyak eh, kenyataan eh, terjadi ojo diulang nawang bodoh-bodoh jadi sing aja diulang nang jadi jangan sembarang orang diajari sholat hajat dua sekat ini. Sebab orang bodoh nanti eh, tidak bisa menempatkan atau mendudukkan eh, kebutuhannya ini eh, sesuai dengan yang menyenangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak men eh, ahli dzauq, ahli adab ternyata ini Eh, sholat yang uh, kita merasakan mendapatkan eh, jawaban daripada Allah yakni termasuk sesuatu yang mujarab. Kemudian ada ada sebagian ulama bahas masalah ini. Dua bahas ini ini ini. Dari mulai perawinya ya masih ada yang mungkin dilakukan ini ini ini. di begitu kemudian ada keterangan lain bisa dikuat yang lain wah ini hadisnya masih ada yang perlu diteliti katanya sehingga ini ku dijabahi sing ini bahas masalah dari apa orang ya di antaranya meneliti tentang <clears throat> antara <clears throat> yang dilakukan dalam salat hajat 12 rakaat ini dengan sabda Rasulullah yang berkaitan dengan melarang untuk membaca Al-Quran di ruku dan sujud jadi itu hadisnya masjur. jadi saya larang kalian untuk baca Quran fir ruku was sujud sedangkan sholat hajat ini sangat jelas eh, termasuk di sana yaitu membaca <clears throat> Al-Quran dalam sujud karena sholat kasih dua rakaat itu sekali salam enam kali tasyahud eh, eh, eh, enam kali apa tasyahud jadi dua rakaat tasyahud dua rakaat tasyahud dua rakaat tasyahud dua rakaat tasyahud kali enam di akhir tasahud kemudian sujud setelah tasahud sujud sujud baca fatihah tujuh kali ah, baca fatihah tujuh kali baca ayat kursi tujuh kali baca suratul ikhlas tujuh kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir sepuluh kali Terus baca doa Allahumma inni as'aluka bima'akitil izzi min arsik wa mantahar rahmati min kitabik wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammah terus baru permintaannya apa para ulama dawuh iki eh, sholat hajat iki masya Allah eh, eh, eh. banyak orang menjalankannya dan betul kemudian ternyata ya, mendapat jawaban dari Allah dengan mudah dengan mudah tapi ada sisi lain juga ada ulama orang bahas eh, orang bahas masalah ijabai tapi masih ngurusi masalah rawi ini, masalah ini, terus masalah justru yang di permasalahan akhirnya kemudian dia ya, tidak mau menjalankan sholat hajat dua saat ini adalah hanya karena di dalam sholat hajat ini ada hal yang harus bertentangan tidak boleh dilakukan yaitu terkait dengan larangan Rasulullah membaca Al-Quran dalam sujud dan rukun Sementara dalam surah al dua rakaat ini ada bacaan Fatihah yaitu minal Quran. Ayat kursi minal Quran. Dan kul ahad juga minal Quran. Dan justru beliau memilih untuk tidak boleh mengamalkan sholat hajat ini itu ketika antum melihat seperti ini milih yang tiga kira milih yang eh, sing apa ah milih yang mana oh? Jadi ini sebuah fenomena, fenomena ya, ya, ya fenomena. Ya. Eh, paling enggak seperti ini antum juga akhirnya bisa uh, bisa <clears throat> semacam mengukur. Jadi semacam mengukur. Ternyata di lapangan itu jadi kayak kita ini kalau sudah masuk rojab, masuk ini, masuk nisfu saban, itu masya Allah. Ya ini kita uh, sangat perhatikan ini susah apa akan datang ini ini sementara no ono hati sudah ifu jadi diputar orang tidak tidak orang itu kemudian diajak untuk alhamdulillah ah eh. jadi bagaimana ini adalah merupakan satu sarana pendekatan diri kepada Allah. Eh, kalau tahu mamanya zoif ngono ya toh eh, masih masuk dalam at-targhib apa? uh, at-targhib wa tarhib dan fadailul amal kan lebih enak kan hadis itu dhaif kok ah. ah, di sini uh, kita bisa membaca bagaimana Abu yang mengajak pada kita itu jadi ternyata ilmu jangan hanya sekedar apa, apa ilmu tapi dibarengi dengan apa zauk dengan adab eh nah jadi itu yang eh, termasuk eh, perlu antum ketahui tentang madhab Abuya dalam menjabarkan keilmuan <clears throat> jadi sehingga beliau sendiri di, di pandangan orang-orang salafi itu duduk ahli hadis Muhammad Ali Maliki itu itu sufi itu di rumah jadi makanya pandangan pandangan as-salafiyin terhadap Abuya mereka nggak mengakui kalau Abu Abuya itu min ahlil hadis tapi minas sufiyah karena minas sufiyah asal pokok ajaran salafi itu antipati dengan sufiyah ya maka ketika melihat Abu Abuya itu dan dikelompokkan pada kelompok sufiyah maka hujah apapun baik kitab sepoyong ini akhirnya ya itu tadi Padahal ini kalau bicara masalah dalil dan bagaimana kejelian dalil, kedalaman dalil dan bagaimana abu itu jadi ya <clears throat> eh, membawa membawakan dalil itu sebetulnya masya Allah. Jadi menunjukkan eh, kedalaman ilmunya yang luar biasa. Eh, sehingga ketika beliau ini juga sangat mengkaitkan Ah, dalil-dalil itu tidak lepas dengan zok dan adab kemudian akhirnya beliau rupanya dikelompokkan ini bukan ahli hadis ya. ahli hadis tapi apa su sufia ya, seperti katakan kita sekarang pelajari hadis istisqa Abbas ini Sayyidina Abbas itu mereka kalau membahas masalah ini ya tidak akan pernah ada hubungan dengan masalah rasul ya hubungannya pokoknya waktu itu Abbas itu disuruh ngimami sholat apa istisqa selesai sudah ya. sementara Abu ya membuat ini suatu hal yang penting sebagai dalil tawasul eh, tawasul dengan orang soleh ya. nanti yang kedua tawasul dengan eh, bukan dengan selain eh, eh, eh Rasulullah ya, jadi dengan as-salihin ba'da wafati Rasulullah jadi makanya eh, akhirnya karena, karena sisi pandang yang harus berbeda ini sehingga sing eh, sing, sing, mulan soalnya sing ya. apalagi cara pandangnya selanjutnya waman fahima min kalami amirul mukminin uti sapa kang mahami saking dewe amirul mukminin annau innama tawassala bil abbas mesti tawasul karena abbas walam tawasul bi rasulillah terus ngene li annal abbas Sahayun, wa nabi mayyit ya mesti ay, wong nabi wis kaono malah eh, abbas fakat mata fahmu Ini iki berarti <clears throat> Eh, pemahamannya adalah mati sapa sing ora iso kon muni ngono hmm. Hmm. Ya. yani supaya antum pahami jadi Abuya membuat dalil eh, Sayyidina Umar eh, jadi bertawasul dengan Sayyidina Abbas ini eh, jangan eh, <coughs> kamu pahami ini hanya sebagai semacam sholat istisqa yang memang eh, <clears throat> ada syarat tertentu mengaturnya di mana ada imam ada ini ada ini ya jadi tidak ada berhubungan dengan babut tawasul kalau toh pun Sayyidina Umar umpamanya menggunakan bahasa inna tawasul ilaika tapi ini justru oleh Abu dipegang betul kata natawasalu itu dipegang ya nah, kata natawasalu dipegang <clears throat> ini tidak hanya sekedar kemudian ini bahasa ini bahasan berhubungan dengan sholat istisqa secara syarak justru kalau orang memahami <clears throat> kenapa tawasul Sayyidina Abbas ya maklum karena Rasulullah sudah mati jadi oh berarti tidak boleh tawasul kalau orang mati ya. Fakat mata fahmu Wawala ba'ali wahmu Dan menang ingatasi Wong mau pewahmu Pemahamannya yang salah Wana ta'ala nafsilan Dia menyeru atas dirinya Bijahalatin dohirah Lan kebutuhan kang dohir Awasobiyatin utawa kefanatikan nirayih Kahirah yang menguasai diri Fa inna umara muka umar kulam yatawasal bil abbas radhiyallahu anhuma illa liqarabatihi min Rasulillah. Jadi jangan ada dihubungkan dengan moko kanjeng Nabi wis ra ono, mulane Sayyidina Abbas sing ono. Tapi mestinya di sini ada hubungan dengan kekerabatan Sayyidina Abbas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang ada hubungan dengan kemuliaan beliau. Jadi dari sisi kesolehan beliau, kamatal tal seperti kamu juga mendapatkan talmahu bisa bisa memahami dalik mengkolihi wa inna natawassalu ilaika bi aminabiyina faskina wa huwa bidzalika faqad tawassala maka beliau dengan demikian Sayyidina Umar ini tawasul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ablagil wujud jadi justru kalau aku yang memahaminya ini sebetulnya bukan <clears throat> masalahnya Sayyidina Abbas tok tapi sangat berkaitan dengan kedudukan Rasulullah eh, kemudian dengan ini paman sebagai ahlul bait jadi apa kalau bukan karena kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja waqad ba'uda anis sawab kulal bukti lan teman ada saking kebenaran kulal bukti sungguh jauh man ramal muslimina wong kang nuduh kaum muslimin bisyirki lawan kesyirikan bisa babi dalik sebab itu ma'aqalihi bijawazi tawasul bil hayyi serta ni ucapan siman roma klan oleh tawasul bil haji klan wong sing isih urip <clears throat> jadi ini lagi akhirnya berkembang dengan eh, hadis ini kalau katakan ini boleh tawasul karena ada bahasa tawasul inna tawasul ira inna tawasul ika bi amin eh, bi amin bi amin bi amin nabiyika kok pakai bahasa tawasul oh jadi kenek tapi nih saya urip ngono saya urip jadi ini kau urip berarti orang oleh. Fa inna tawassul lalu kana syirkan. Kalau tawassul itu kalau tawassul dianggap syirik. Ya mestinya ma jazabil kayi wala bil mayyit. Kan ini ya. Jadi kembali kepada asal pengertian tawasul itu ketika kenapa sih mesti harus ada makelar ya. Oh, ada makelar. Itu yang dianggap Eh, pensyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya akhirnya ini yani sampai sebegini Abuya ingin jadi uh, eh, mentahkikkan masalah itu uh, <clears throat> supaya orang itu ketika menerima ilmu dari seseorang itu bukan serampangan, bukan serampangan, eh, bukan serampangan. Jadi ini diterima dengan segala kejelian, ini satu sisi namanya tawasul kebiahullah syirik soalnya kenapa harus pakai orang Cukung. kita dengan Allah sudah ada jalan tol ud'uni lah ya astajib laku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Papua tinggi makelar-makelaran bareng kukunu. nah bahasanya kayak enak san jangan makelar hmm. ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana itu nggak makelar jadi hmm. Terus ketika ada hadis eh, tentang istisqa Sayyidina Umar ini <clears throat> terus apa? Hmm. Oh, akhirnya berkembang ada oh tidak masalah, bolehlah dinamakan tawasul eh, tapi dengan orang hidup dok orang mati ya tentu oleh hmm. eh, sementara sebelumnya sudah berkembang tawasul itu sebuah kesirikan nah kalau sudah begini berarti fa'inat tawasul laut kalau karena syirkan ma jabil hayy wala bil mayyit. Hmm. Ya mesti begitu. Ala taro nopo ningali sir sura anak tika rububiyah. Saya meyakini adanya rububiyah ketuhanan mesti kokol ibadah dan <clears throat> yang mendapatkan hak untuk diibadah liwairillah apakah nabiyin oh malikin oh malakin oh malikin oh waliyin <clears throat> wa syirkun wa kufrun <clears throat> min nabiyyin aw malakin aw waliyin wa wa jadi apakah itu nabi apakah itu malaikat apakah wali wa sirqun wa kufrun la yajuzuhuna fi ghayatihi dunya fi ghayatihi ad-dunya wal akhirah <clears throat> fal sami taman yaqulu inna tiqata rububiyyah li ghairillah jaizun idza kana hayyan apakah kamu juga mendengar ada orang berkata bahwa meyakini rububiyah kepada selain Allah itu boleh kalau masih hidup amma pada wafati fasirkun ada setelah wafatnya maka syirik ya, tidak akan pernah mendengar seperti itu jadi kadang-kadang di, di eh, dalilnya ini oh yang ini ini ini ini jadi bingung dewi akhirnya bingung dewi <laughs> eh, jadi memang repot sudah kalau sudah aslinya antipati dengan tawasul mbok dikai dua lil koyo apa itu ya, ya eh. itu tadi <coughs> repot juga memang makanya umpamanya kalau harus kamu berdebat dan eh, bagaimana mereka juga umpamanya bertahan untuk tetap tidak bisa menerima gampang Pak Eno celurit hmm. hmm. ya, Melayu nang wis mari mulia sebetulnya tidak perlu bertele-tele permasalahannya kalau sudah tawasul ini dianggap syirik itu ya abu yang pertahankan mosok begitu orang tawasul syirik itu itu kopo kemudian sementara mayoritas kaum muslimin madhabnya madhab tawad tawad tawasul jadi katakan madhab kaum muslimin ada 90 persen ya itu itu ya semuanya mengenal tawasul ini diklaim tawasul ini syirik jadi jika ya diperjuangkan secara dalil yang mestinya nggak perlu harus bertele-tele eh, bertele-tele <clears throat> nah, tapi yang namanya jadi menulis dalam kitab adalah sebuah suatu keharusan untuk membantah dan paling enggak kemudian kalau ada orang eh, <clears throat> asalnya yang tidak tahu ya, menjadi tahu oh seperti ini jadi gambaran kenapa harus ada tawasul Bah jauh-jauh Abu ya sudah bilang bahwa tawasul apapun kalau harus bahas panjang lebar ini itu sayun ghairul lazim bukan berarti kalau kita doa harus ah, ini tawasul tidak, tidak mesti juga apakah tawasul itu menjamin harus diijabai juga tidak Masya Allah ya Bu ya, ya. tapi kok sampai dibakar sampai kayak ini ya cik pinter kabeh awakmu <laughs> Nah, kalau tidak lewat tulisan lewat apa ya? Eh, ya memang ya harus diabadikan lewat tulisan dan barangkali belum ada tulisan yang sampai sempurna ini yang seperti tulis Abu ya setelah yakni eh, mencari rujukan-rujukan kitab yang cukup masya Allah dan ini memang kenapa Abu ya harus sampai seperti ini karena memang Abu ya ini kan musuh dalam kandang gitu ya artinya musuh nang kandang nisan kok kok nah. jadi satu-satunya orang yang hidup dan eh, disebut yaitu salaf ya, salaf yang dulu ini dari semenjak dulu itu ya bagaimana Makkah al itu seperti apa, madhabnya apa, kemudian datang madhab ini, madhab ngorak-arik, ya. eh, ngorak ngarik madhabi wong-wong pien. Eh, sehingga beliau luar biasa jadi mengumpulkan dalil tentang tawasul ini sepanjang, eh, eh, sepanjang ini waqad arafta anna itikadal mu'azzam wasilatin ilallah kamu tahu bahwasanya menggunakan orang yang diagungkan sebagai wasilah ya Allah itu layakun dan wasilah ini bukan ibadah kepada wasilah itu sendiri illa idza taqata annahu rabbun kecuali kalau dia meyakini mu'azzam itu adalah Tuhan kita katakan datang kepada wali siapapun eh, kita nggak pernah akan mempertuhankan wasilah itu sendiri kan tidak tidak kan tidak wakat arafta anak tihadul ma'adu wasilah ya Allah layakun dan wasilah illa idak anu rabbun kama kana dalika sa'anu ubatil awsan ma'awsanihim ya beda dong eh, eh, seperti adanya demikian itu adalah keadaan para penyembah berhala bersama berhala mereka jadi tidak ada di antara kita umpamanya orang-orang yang biasa ke wali songo kemudian menganggap wali songo Tuhan yang tidak ada kan ya. Fa idalam yaqtaqib dari fihi kalau tidak pernah meyakini demikian itu fihi yakni bahwa muadzam itu sebagai Tuhan wala misalnya dzalika ni annahu rabbun fa idalam lam dzalika an rabbun fihi indal muadzam wa kana ma'muran minhu azza wa jalla bi wasilatan sedangkan ada <clears throat> itu diberitakan daripada Allah untuk menjadikan wasilah ini kalau mau bicara masalah secara umum kenapa Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah itu berarti harus diartikan dengan makna yang sangat luas termasuk di dalamnya akhirnya kemudian berdoa menggunakan wasilah yang berawal dari Rasulullah sendiri yang membuka uh, yang buka kuncinya ini ketika datang seorang yang buta itu tadi dan nanti berkembang kemudian uh, dengan uh, selain nabi dengan orang soleh dan sebagainya uh, toh nanti akhirnya kalau kembali kepada dalil ya kembali ya yalladzina amanu ittaqullaha wabtahu ilaihil wasilah jadi fa idza lam yataqiz dzalika fihi wa kana ma'muran min wajaja bittikhadi wasilatan kana dalikal ittikhadhu mongko ana apa ndadekake mongko ibadatan niku ya ibadah lil <clears throat> amiri karena uh, Allah yang memerintah subhanahu wa ta'ala ngono kesimpulan ngono jadi kalau sekarang apapun namanya tawasul itu sendiri wasilah itu sendiri jadi dengan dalil yang cukup uh, panjang dan jeli akhirnya kemudian bicara masalah siapa al-muazzam yang diagungkan sebagai wasilah ini as'aluka wa, wa tausilika biwaliyika bihabibika pokoknya ayu muazzamin yang otomatis di sini dengan <clears throat> eh, keterangan ini kita mesti kembali kepada wasilah itu diperintah ibtighal wasilah itu diperintah oleh Allah sedangkan mu'awam sendiri memang tidak pernah kita pertuhankan ya, tidak pernah yakni sudah itu sangat beda dengan orang kafir menyembah berhala lain lagi itu jangan jangan disamakan nah kalau sudah demikian terus apa ada hubungan dengan perintah Allah sendiri wabtahu wasilah ya, jadi akhirnya kesimpulannya secara mantiki jadi karena dalikal itihadu ibadatan lil amiri subhana. Jadi akhirnya bertawasul itu wasilah itu ya dengan sendirinya juga merupakan satu ibadah. Ya, jadi jadi, jadi nah, sementara kalau eh, kita sendiri tahu bahwasanya al muazzam yang jadikan wasilah ini nggak pernah kita pertuhankan hanya sebagai wasilah yang dibenarkan dalam syarat berarti eh, menggunakannya sebagai wasilah adalah juga ibadah kembali kepada siapa? pada Allah sendirilah yang memang perintah yaitu dengan perintahnya ya yalladina attaqullaha wabtahu ilaihil wasilah ini ngaji aku nerangno ini paham tak paham aku ngerti ngono paham insyaallah ya insyaallah paham enggak hmm, paham lah aku ngaji ngono nah, jadi <laughs> eh, jadi mudah-mudahan paham semua. Jadi eh, memang ini eh, kitab bahasan ini memang bahasan eh, yang, yang harus eh, <coughs> eh, ditangkap dengan kecerdasan, dengan kepahaman dan ini. Jadi ini bahasan ulama ulama besar jadi eh, ulama, eh, bahasan ulama besar jadi bahasnya memang ya eh nah sing repot ini kapan sih sing ngaji ora paham nisan ya sing ngaji tambah bodoh pindho kan mudah-mudahan paham semua <coughs> iya, iya. Allah subhanahu wa ta'ala